taala. Yang pertama adalah Kitab Tauhid dan yang kedua adalah Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Buku yang pertama yakni Kitab Tauhid <clears throat> kita sudah menyelesaikan pada pertemuan telah lewat bab yang 63 tentang al-iqsam Allah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam bab tersebut bahwa hukumnya secara asal adalah tidak boleh. Seseorang mengatakan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala yang timbul dari kesombongan Demikian juga usuk merasa bangga dengan dirinya. Seperti mengatakan, Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau. Demi Allah, Allah akan masukkan kamu, kamu ke dalam neraka. Maka seperti ini tidak boleh. Tetapi kalau kemudian muncul dari khusnudon kepada Allah SWT Demikian juga yakin tidak ada unsur di situ menyombongkan diri maka sebagian orang mengatakan boleh seperti apa yang kita semua dalam hadis waktu itu bahwa dari paman Anas Malik radhiyallahu anhu ketika terjadi kisah dipatahkannya dipatahkannya gigi dari Rubai maka dia mengatakan demi Allah tidak akan dipatahkan gigi dia dengan yakin. Akhirnya orang yang menjadi keluarga Rubaiyah memaafkan. Maka seperti ini menunjukkan boleh. Kemudian juga disebutkan pada pertemuan telah lewat Kasratul Haif banyaknya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga ini menunjukkan kurangnya pengakuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang sepele dia bersumpah. Dalam perkara hal yang ringan dia bersumpah. Maka ini mengurangi tauhid seseorang. Apalagi kemudian dia berbohong, maka ini menunjukkan kemaksiatan lebih besar. Pada kesempatan berikutnya disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah taala bab yang ke-64. Bab la yustasfa bila ala qalbihi Bahkan tidak boleh permintaan syafaat dengan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya. Maka ini tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah kemudian seseorang meminta syafaat dengan makhluk-makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan makhluk-makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini dia membalik dia malah membalik yaitu dengan apa? Dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara memberikan syafaat di hadapan makhluknya. Maka hal yang demikian ini juga mengurangi tauhid seseorang. Sebagian di dalam syarah kitab tauhid yang ditulis yang ditulis oleh Syekh Fauzan, Syekh Saleh Al Fauzan, Habibullah Taala dalam bukunya itu Satu Al Mustafid Jilid yang kedua halaman 304. Beliau mengatakan al-istisfa bila al-ahadin min qalbihi yakni permintaan syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala di hadapan salah seorang dari makhluknya. Bahasa mungkarun azim, maka ini kemungkaran yang besar. Lianna karena apa? Karena al masfu indahu maka yang dimintai syafaat di sisinya itu yakunu a'zam lebih besar minas syafi' dari yang berikan syafaat. Faida istasfa'a billah ila hadin min khalqihi apabila seseorang meminta syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang dari makhluknya, pamaknahu maknanya adalah anna hadzal makhluk sesungguhnya makhluk ini indahu di sisi dia itu adalah a'dam min Allah, lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala tanah kusuk lijinabillah maka ini adalah mengurangi sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tauhid maka ini mengurangi tauhid seseorang. Jadi seorang kalau menjadikan Allah sebagai memberi syafaat, maka ini berarti mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Maka ini mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Harusnya bagaimana? Harusnya menjadikan makhluk yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u lahu illa Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Ini setelah Allah memberikan izin. Jadi yang benar adalah seseorang menjadikan makhluk itu yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti makhluk-makhluk yang Allah berikan izin seperti siapa? memberikan izin, memberikan syafaat seperti Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada Bani Adam. Demikian juga pada makhluknya. Demikian juga memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia itu masuk neraka diringankan siksaannya atau bahkan dikeluarkan dari api neraka atau kemudian dimasukkan dalam surga di syafaat Nabi SAW kepada makhluknya atau derajatnya di dalam surga rendah walaupun itu ada kedudukan yang mulia dinaikkan dengan siapa Nabi SAW demikian juga dalam hadis yang sahih yakni seorang yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada, kepada 70 orang kerabatnya demikian juga orang yang yang yakni orang-orang yang bertauhid 40 orang menyulatkan saudaranya yang meninggal maka bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan seorang yang meninggal di situ dua orang anak, bahkan dalam hadis yang lain satu orang anak dia bersabar sebelum anak ini sebelum sebelum anak ini dalam keadaan balik ini bisa kemudian nanti tahiyat tahilat al kosam untuk kemudian selamat dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat-syafaat yang Allah izinkan kepada makhluk-makhluknya. Maka seperti ini boleh. Maka ini boleh. sebagiannya sebagiannya nanti di akhirat. Atau dalam hal urusan dunia kita. Bahwa kita ingin beli rumah atau ingin mungkin di antara kita mengkontrak rumah, menyewa rumah. Tidak bisa orang orang punya rumah tidak mengizinkan kemudian kita meminta saudara kita atau teman dekat orang yang punya rumah itu memberikan syafaat, memberikan perantara agar diizinkan kita menyewa rumah dia itu dengan murah maka seperti ini boleh. Sebagai memberi syafaat, sebagai memberi perantara. Tetapi kalau sebaliknya, meminta syafaat menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberi syafaat, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Paham ya? Maka seperti ini tidak boleh. Berarti mendudukan Allah Subhanahu wa taala di bawah kedudukan makhluk atau mungkin bahkan mendudukan Allah Subhanahu wa taala di bawah kedudukan Nabi Muhammad SAW, maka ini tidak boleh. Dan bab ini, yakni bab la yustashfa billah ala qalbihi, ini juga termasuk walaupun hadisnya nanti akan disebut akan disebutkan bahwa hadisnya adalah dhaif, lemah, tetapi mana adalah benar. Sebagaimana sebenarnya oleh Syaikhul rahmatullah alaih di dalam Qaul Mufid. Jadi bab ini, lapat ini, ya, itu juga termasuk dari lapat-lapat yang dilarang. Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam buku beliau Mu'jam al-manahi al-lafziyah. Ini kamus yang menyebutkan lapat-lapat yang tidak diperbolehkan. Sebagian orang itu mengucapkan lapat-lapat yang keluar dari lisannya, ternyata lapat itu adalah tidak diperbolehkan. Seperti mengatakan, ini masya Allah wa bulan karena kehendak Allah swt dan kehendak Dia aku diselamatkan dari pencurian dan sebagainya. Tidak boleh. Harusnya mengatakan Masya Allah, summa sya'afulan. Karena kehendak Allah kemudian kehendak orang itu dengan kalimat tadi kemudian. Adapun dengan kalimat wau dan tidak boleh. Di antara lafaz yang tidak diperbolehkan bab kita ini kita bahas. Disebutkan di sini oleh beliau. <clears throat> Sebelumnya kita sebutkan apa yang dibawakan oleh Syaikhul Utsaimin dalam Qaul Mufid. Istasfa'a bi meminta syafaat dengan sesuatu, ai ja'alahu syafi'an lahu, menjadikan pemberi syafaat untuk dia. Wa syafaat bil asal, syafaat itu secara asal adalah ja'alul fardi syaf'an atau syuf'an, menjadikan sesuatu menjadi genap. Sesuatu yang ganjil menjadi genap. Wa hiya tawasud lil ghair yaitu menjadikan perantara untuk orang lain Bijal di manfaah lahu untuk mendapatkan manfaat bagi dia au madarah anhu atau menghalangi bahaya dari dia. Sebagaimana tadi kita contohkan. Ini dalam bentuk yang sederhana orang memberikan syafaat seperti tadi, seseorang mau menyewa menyewa rumah atau yang semisalnya atau menyewa mobil. Dia sudah berusaha tidak boleh. Akhirnya menjadikan seorang sebagai perantara sebagai memberi syafaat agar orang yang memiliki rumah atau mobil itu mengizinkan. Maka ini makna dari syafaat. <clears throat> Dan pernah kita sebutkan pada pertemuan telah lewat, demikian juga disebutkan oleh Syekh dan dalam yakni menjelaskan bab ini, di situ ada syafaat yang muharramah, demikian juga syafaat yang mubah. Syafaat yang boleh, demikian juga syafaat yang haram. Demikian juga dalam Al-Qur'an disebutkan may yasfa dan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa may yasfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha. Sebutkan dalam surat An-Nisa. Barang siapa memberikan syafaat yang bagus, maka dia mendapatkan pahala. Barang siapa yang memberikan syafaat yang jelek, maka dia mendapatkan kiflu minha, mendapatkan dosa darinya. Disebutkan di situ diantaranya adalah seseorang memberikan syafaat terhadap hukum yang sudah ditetapkan Bagaimana kita ketahui di dalam masalah hudud, di dalam masalah hukum-hukum yang ditentukan dalam syariat, sebutkan dalam Sahih Bukhari masalah tersebut kita kitabul hudud, yakni kitab yang membahas tentang masalah hukuman-hukuman yang ditentukan dalam syariat. Maka di situ sebutkan hadis apa yang terjadi kepada seorang perempuan, perempuan ya, ketika dia termasuk dari orang yang terhormat di kalangan orang-orang Quraisy, di kalangan orang-orang Arab, ya, di kalangan orang-orang Arab waktu itu. Kemudian dia mencuri atau merampas. Kemudian ketahuan. Maka ingin ditegakkan di situ hak hukuman. Apa itu potong tangan? Ya. Dan kita mengetahui bahwa hukum apabila sudah sampai kepada sultan kepada pemerintah maka tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh kemudian dihilangkan tidak boleh. Tetapi kalau kemudian belum sampai kepada pemimpin, kemudian mereka saling memaafkan, maka itu diperbolehkan. Dibahas dalam pembahasan ini. Ternyata sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya hal tersebut, <clears throat> jadi dia mencuri, maka orang yang menjadi kabilahnya atau sukunya ingin agar dibatalkan hukuman tersebut Kemudian mereka mengatakan tidak bisa, kemudian ingin membatalkan membatalkan ini kecuali ada yang berbicara di hadapan Nabi. Dan tidak bisa berbicara kecuali orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian dipanggilah Usamah bin Zaid bin Harithah. Hibbu Rasulullah SAW. Seseorang yang dicintai oleh Nabi SAW. Demikian juga bapaknya. Sama. Ini, ini Sama bin Zaid bin Harithah. Bapaknya Zaid bin Harithah. Maka nah, kemudian berbicara, berbicaralah Usama ini di hadapan Nabi minta agar hukumannya dibatalkan. Kemudian Nabi SAW beliau berkhutbah. Di dalam khutbah itu beliau mengatakan wallahi demi Allah lau Fatimah bintu Muhammad kalau sekiranya Fatimah bintu Muhammad ya, ini anak beliau anak Nabi Muhammad SAW Sarokat mencuri lakotok tuh aku akan potong tangannya Kemudian Nabi menyebutkan bahwa orang-orang terdahulu apabila yang mencuri adalah orang-orang yang terhormat, maka ya ini atau melakukan melakukan kesalahan orang yang terhormat di antara mereka maka dibatalkan hukumannya. Kalau kemudian yang mencuri orang-orang atau orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang lemah ditegakkan hukuman. Maka seperti tidak boleh syafaat ya ini sebagai perantara agar membatalkan hukum yang telah ditetapkan maka ini tidak diperbolehkan dalam syarat kita. Adapun syafaat dalam hal yang mubah, makanya maka ini adalah suatu yang yang yang mulia. Isfa'u untuk jaru demikian perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikanlah syafaat yang antara kalian untuk jaru kalian akan mendapatkan pahala dengan kehormatan dia miliki atau kedudukan yang dia miliki, kemudian sesuatu yang situ dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjalan dengan bagus. Berapa banyak di situ? ini sebuah, sebuah tempat, sebuah masjid, yang di situ dakwah nasional jamaah umpamanya. Kemudian orang di sekitarnya tidak setuju. Kemudian ada, ada orang yang punya kehormatan, kedudukan, mengusahakan agar kemudian bisa tegak di situ. Maka nah, ini suatu kemuliaan. Kemudian masyarakat menjadi reda, tidak musuhi. Ini suatu kedudukan, memberikan syafaat. Demikian secara ringkas tentang masalah syafaat yang diharamkan, demikian juga syafaat yang diperbolehkan. Disebutkan berikutnya di dalam bab ini satu hadis yang dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian juga <clears throat> Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah. Dan Syekh Utsaimin sendiri beliau menyebutkan Ini beliau menyebutkan di dalam al Mufid Sebutkan di halaman 1020. Seribu dua beliau mengatakan Wahadal hadis fi do'fun. Hadis ini lemah. Beliau tidak menyebutkan sebabnya. Walakin makna sahih, maknanya benar. Makna yang dikandungi oleh hadis ini, hadis ini adalah benar. Disebut oleh Syekh Albani di dalam yakni Sunan Abu Dawud, beliau menghukumi hadis ini adalah dhaif. Demikian juga ketika beliau mentahqiq As-Sunnah li Ibnu Abi Asim nomor 575. Tentang masalah menghukumi hadis itu penting sekali. Berapa banyak kita dapati <clears throat> dari para ulama yang mulia mereka memberikan syarah terhadap suatu hadis panjang lebar bahkan mengambil hukum padanya tetapi wafawaku di ilmin alim di atas orang yang punya ilmu itu ada yang ada yang lebih ilmu, lebih berilmu lagi. Walaupun mungkin dalam beberapa hal, dalam hal hadis namanya. Karena kesalahan atau mungkin tidak tahu tentang hukum hadis itu dan dibangun di situ hukum-hukum, maka ya ini seakan-akan hukum yang di bawahnya itu apa? Dibangun di atas sesuatu yang lemah atau tidak bisa diambil hukum padanya. Seperti dalam bulu-bulu marom memang. Harusnya doib, kemudian memberikan ulasan yang panjang lebar, ternyata hadisnya adalah doib. Tapi kalau kemudian punya malakah kemampuan untuk menghukumi hadis atau mungkin itilah melihat kepada buku-buku yang lebih tebal, dari situ kemudian diketahui hadisnya adalah doib, dia tidak panjang lebar menjelaskan karena doib. Di sini hadis disebutkan doib karena ada Muhammad bin Ishaq dia menggunakan sikoh an anak kalimat an. Muhammad bin Ishaq sendiri kalau dia dalam keadaan mengucapkan dengan hadatana atau yang semisalnya atau aku mendengar atau yang semisalnya itu pun diperselisihkan sebagian tetap mengatakan dia itu lemah. Beliau adalah ulama yang mempunyai kemampuan dalam hal sirah. Terjadi perselisihan antara beliau dengan Imam Malik rahim rahimahumullah. Bagaimana kita lihat waktu itu <clears throat> persediaan yang besar. Ya, di antara mereka mengucapkan dajjal jajal dan semisalnya. Kemudian juga lemah juga karena disebutkan di situ Muhammad bin Jubair bin Mut'im majhul, tidak diketahui keadaannya. Tidak ada yang mensikohkannya kecuali Ibnu termasuk mutasahilin, orang yang bermudah-mudah Hukum asal di sisi Ibnu Hibban itu seorang muslim adalah sikoh terpercaya. Kecuali kalau di situ ada orang yang melemahkan dia. Ini kalau ada orang mamanya sholat di masjid mamanya rajin sikoh. Demikian juga mungkin pakai imamah ini sikoh atau mungkin memakai mempunyai jenggot dan sebagainya maka terpercaya. Hukum asalnya seperti itu. Seorang muslim indahu adalah seorang muslim itu asalnya adalah mempunyai keadilan. Diterima hadisnya. Maka seperti ini dikritik oleh, oleh para ulama. Ini beliau termasuk mutasahilin. Walaupun oleh Imam Abdurrahman Ibnu Ali beliau mempunyai perincian. Kalau kemudian dari guru-gurunya, guru-gurunya Hibban, ya, kalau kemudian tidak ada yang mensikohkan, maka dianggap karena gurunya. Dia mengetahui keadaannya. Tapi selain itu maka lemah. Ini panjang lebar disebutkan dalam masalah jarah tadi di situ. Kesimpulannya adalah di sini adalah dhaif. Dan Syaikh mengatakan di sini dhaif tapi maknanya adalah benar. Dan tadi kita sebutkan bahwa dari hadis ini Syekh Bakar Abu Zaid menjadikan yakni dalam bukunya itu lafaz yang tidak diperbolehkan yaitu yang tadi kita sebutkan dalam judul bab, judul bab tadi. Jadi hadis ini adalah dhaif. <clears throat> Disebutkan di sini An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala dia mengatakan ja'a Arabi, datang seorang Arabi. Arabi adalah sebuah dari saya ini di sini. Wahidul Arab. Itu mukrotnya adalah mufrad dari Arab. Bahwa wahum sukanul Badiah. Mereka adalah yang tinggal di badiah, tempat pedalaman. Wal ghalib alal Arab al Jafar. Kebanyakan orang-orang pedalaman itu keras, Al-Arabu asyadu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hududa hududallah. Demikian Allah Subhanahu dalam surat At-Taubah. Ya. Jadi orang-orang Arab itu banyakan mereka itu adalah jahil. Li'annahum ahra alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Karena mereka lebih pantas untuk tidak mengetahui batasan-batasan yang Allah turunkan. Ini kebanyakan orang-orang pedalaman seperti itu. Walaupun dulu para sahabat suka kalau ada orang Arab itu bertanya, orang pedalaman datang kepada Nabi bertanya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang apa? Istilah kita pertanyaan yang lugu. Tidak ada rasa malu. Padahal para sahabat pun ingin mengetahui juga permasalahan-permasalahan mungkin keluarga dan sebagainya. Kan kadang malu untuk bertanya. Kalau ada orang pedalaman bertanya, mereka suka. Karena tidak ada di situ rasa malu, langsung bertanya sesuatu yang mereka butuhkan. Disebutkan di sini bahwa ada seorang pedalaman datang kepada Nabi. Fakolah dia mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, nuhikat al-angkus. Nuhikat ini doofat, lemah. Lemah jiwa-jiwa. Wajah al-iyal. Dan lapar. Keluarga. Karena waktu itu tidak ada hujan. katil amwal. Demikian juga hancur harta-harta. Pas tasqolana rabbah. Mintalah hujan kepada Rabbmu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Ya ini minta mintalah kepada Allah hujan agar diturunkan kepada kami. Baina nastasfa billah alika. Ini yang dibicarakan yang kemudian dijadikan di sini sebagai bab <clears throat> ya ini lafaz ini. Walaupun tadi dhaif tetapi maknanya telah benar bahwa ini tidak boleh, ini tidak diperbolehkan. Baina nastasfa sesungguhnya kami meminta syafaat dengan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan engkau. Ya, di sini menjadikan Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai pemberi syafaat. Tidak boleh seperti ini. Menunjukkan Allah di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kami meminta syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala di hadapan engkau. Ini tidak boleh. Adapun sebaliknya boleh buah bika Allah dan kami meminta syafaat dengan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini boleh syafaat yang diperbolehkan di zaman Nabi SAW ini di zaman Nabi SAW nanti kita jelaskan insya Allah di lapat yang kedua ini boleh yang pertama tadi tidak boleh Bakal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kita bicarakan tentang masalah Iqrab. tentang masalah Nahu, Subhan, Masya Allah, Syekh Utsaimin di dalam video itu beliau kadang masuk dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lugu, dengan bahasa yang kita butuh di dalam permasalahan itu. Oleh karena itu perlu juga kita belajar mungkin dalam masalah lugu setelah al jurumia di situ ada mutamimah jurumia ada buku-buku lebih besar lagi Sudurul Zahab, kemudian Al-Fayyab Malik dengan syarahnya nanti Syarah Ibnu Akil ada lagi nanti yakni kotor nada. Buku-buku seperti itu kadang kita membacanya, kemudian selesai padahal ada mutiara-mutiara yang kita butuhkan ketika membaca apa? Membaca kitab tauhid dan sebagainya. Saya ingin karena beliau menyibukkan hidupnya dengan belajar mengajar, maka beliau tetap hafal apa yang beliau baca. Bahkan beliau punya syarah terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik Alfiyah Ibnu Malik seribu bait syair itu di syarah oleh Syekh Utsaimin. Sehingga beliau banyak menyebutkan faedah-faedah dalam hal lugah itu di dalam buku-buku beliau. Membuat buku beliau itu bermanfaat, ya bisa kata, bisa katakan ya ini bukannya menjadi tebal. Seperti ini beliau menyebutkan. Lafat per lafat, apa yang beliau pelajari di dalam buku-buku yang pernah lewat, lewat yang beliau syarah di situ, beliau masukkan di sini. Subhanallah, ya, semua di sini oleh beliau. <clears throat> Qalahu sallallahu alaihi wasallam istiqdaman li hadzal qaul. Nabi mengucapkannya itu untuk menunjukkan besarnya ucapan ini, bahayanya ucapan ini. Wa subhan subhana itu adalah ismu masdar. Isim masdar mansub dinasob dengan fathah hukum asalnya. Al anahu maful mutlak. Sesungguhnya dia adalah sebagai maful mutlak. Min sabbaha yusabihu tasbihan. Sabbaha mentasbih, mensucikan Allah Swt. Sabbaha fi'il madhi yusabbihu tasbihan. Masdarnya adalah tasbihan. Kenapa menjadi subhan? Ini namanya isim masdar. Wa idza ja'at kalimah bimakna masdar apabila datang suatu kata, maknanya adalah masdar. Asal kata. Walaysa fiha hurufu, tidak ada di situ hurufnya. Subhan itu kan tidak ada huruf yakni asalnya sa, sin, sin, ba, kemudian ha. Di situ ada tambahan alif dan nun. Ya, tidak ada di situ hurufnya dalam artian ada tambahannya. Fahya isi masdar, ini namanya isim masdar. Jadi subhan itu bukan namanya masdar tetapi isi masdar. Kenapa? Karena ada di situ huruf yang tidak ada pada asalnya di fi'il matinya. Seperti apa? Kalamun. Kalamun itu isi masdar. Dari kalama yukalimu. Wal masdar taklim. Kalama yukalimu takliman. Ya. Kenapa di sini menjadi kalam? Berarti menunjukkan ada tambahan Alif di situ. Itu berarti isim masdar. Demikian juga salamun isim masdar dari salama yusalimu tasliman. Asal tasliman, tetapi kok salam berarti itu isim masdar. Demikian juga subhan. Subhan ini kadang kalau <clears throat> belum belajar tentang masalah itu, ya insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kan pelajarinya insya Allah. Karena kalau orang mungkin melajari apalagi lebih lebih dalam untuk kemudian menyampaikan kepada manusia dan sebagainya butuh ilmu di situ. Alasannya ini dan itu tahu. Di sini disebutkan subhan itu adalah isim masdar, bukan masdar. Ini demikian beliau menyebutkan. Wa subhan maful mutlak itu adalah maful mutlak. Wa walazimun nasab terus menerus nasab. Wa tasbih, tasbih itu adalah tanzihullah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Isim masdar Maha suci Allah, maha suci Allah. Fama zala yusabih, maka terus-menerus Nabi pun bertasbih. Hatta pada lika fi wujuh ashabi, sampai diketahui di wajah sahabat-sahabatnya. Nabi kalau kemudian beliau berbicara dan beliau sangat marah, tampak di situ kemarahannya. Demikian juga ketika beliau senang, sampai di suatu saat itu hatta badat nawajidu, sampai tampak gigi gerahamnya tertawa beliau. Hmm. Dan itu jarang sampai terbahak-bahak. Ya demikian. Di sini disebutkan bahwa para sahabatnya mengetahui tentang keadaan ini. Sumakola. Kemudian Nabi mengatakan waihat waihat itu lebih tepat dimanakan dengan tarahum. Semoga Allah merahmati kamu. Sebutkan di sini waih dalam kol mufid. Waihak <clears throat> Mana yang mirip juga wailun. Demikian juga waisun. Watar eh, disebutkan di sini alzamakallah waihat. Semoga Allah terus menerus menjadikan engkau dalam keadaan ini. Walakin batal ulama ulama ulu bahwa inawai kalimah tarahum ini lebih tepat. Sebagian ulama lugah mengatakan bahwa wain itu adalah kata untuk rahmat. Jadi semoga Allah SWT dengan rahmat kamu. Kamu tidak tahu tentang permasalahan ini. Ini perkara yang besar. Tidak boleh mengatakan ini. Atau terima Allah. Apakah kamu tahu apa Allah SWT itu? Inna sya'anallah a'zam min hada. Sesungguhnya perkaranya Allah itu lebih besar dari ini. Innahu la yustasfa billah ala ahlin. Sesungguhnya tidak boleh pemberian syafaat dengan nama Allah Subhanahu atas seorang pun. Tidak boleh seperti itu. Sebagaimana tadi kita jelaskan. Baca al hadis rawahu Abu Dawud. Kemudian semua hadis secara, lengkap dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala. <clears throat> Jadi demikian permasalahan ini. Kemudian dibicarakan oleh para ulama bahwa al istisfa bila ini minta syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak boleh. Karena mendudukkan Allah Subhanahu wa taala di bawah makhluknya. Adapun kemudian meminta syafaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya ya, di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini diperbolehkan. Sebagaimana seseorang boleh ketika melihat ada orang soleh ya dianggap dia itu adalah orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kebaikan dia. Maka ini boleh. cuma di sini dalam fatul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan tentang masalah ini, wa ma istisfa bi rasul fi hayatihi adapun meminta syafaat dengan nabi di hidupnya nabi fal muradu bihi istijlab du'ahi. Maksudnya adalah meminta doanya nabi. Walaysa khasah Nabi Sallallahu Alaihi bukanlah khusus untuk Nabi meminta doa kepada orang yang soleh itu bukan khusus ya bukan khusus bagi Nabi saja ketika ketika hidupnya Nabi bal kullu bahkan setiap yang dia itu kullu bahkan setiap yang hidup kemudian solehun kemudian orang yang soleh yurja istajabalahu diharapkan dia bisa dikabulkan doanya pala baksa ayat laba minhu maka tidak mengapa kita meminta untuk dia mendoakan ayat walisail bil matalib al khosah awil amah untuk mendoakan dengan permintaan yang khusus ataupun yang umum ini boleh ya boleh kalau kita yakni kita anggap ada orang yang soleh di situ mungkin kita harapkan dengan kita meminta dia mendoakan kita kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini boleh. Walaupun <clears throat> Syaul Islam Ibnu Taimiyah demikian juga Syaul Taimin ya ini memakrokan hal-hal yang demikian. Ya, kecuali dalam permasalahan yang umum, permasalahan yang manfaatnya untuk orang banyak atau kembali kepada diri dia sendiri. Maka ini boleh. Ya, kita datang kepada orang, doakan kebaikan negeri ini namanya. Doakan kebaikan yakni umat dan sebagainya, maka ini boleh. Tetapi kalau kita sering mendatangi orang doakan agar aku berhasil dan sebagainya, itu boleh, hukumnya adalah boleh. Tetapi kalau terus-menerus ditakutkan apa? Terjadi gurur. Tertipu orang yang kita minta itu. Terus-menerus akhirnya dia karena sering dikabulkan menjadi sombong. Demikian juga yang kedua adalah apa? Orang yang dia itu meminta doa ini kepada orang yang soleh agar mendoakan kebaikan, menjadi malas berdoa. Diri dia sendiri tidak berdoa. Ini takutnya seperti itu. Tapi hukum asalnya adalah boleh. Sebagaimana sudah di sini di dalam Fatul masjid adalah boleh. Fala ba'sa ayatul minhu ayat walisail bil matalib. Tidak mengapa untuk meminta agar orang lain mendoakan kebaikan bagi dia. Ya demikian. Ini hukum asalnya. Bahkan disebutkan ya di antara doa-doa atau sebab-sebab doa-doa itu dikabulkan atau tawasul tawasul semoga di sini oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani oleh Syekh al Albani rahimahullah dalam buku beliau At-Tawasul Anwa'uhu wa Ahkamuhu Tawasul macam-macam dan hukum-hukumnya tentang tawasul ini bertawasul menjadikan perantara yang ini berhubungan dengan bab kita ini ya di antara bentuk tawasul yang, yang diperbolehkan disebutkan di sini oleh beliau disebutkan di halaman 55 demikian juga di halaman 31 yang mungkin bisa ditulis amal amba al musyar ilaih adapun jenis-jenis yang disyaratkan minat tawasul al masyru dari tawasul yang diperbolehkan tawasul kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Seseorang apabila sangat butuh, ya sangat butuh, kadang-kadang mencari berbagai sebab agar bisa mendapatkan keridhaan Allah Swt agar doanya dia itu dikabulkan. Demikian juga orang yang dia itu sakit, dia akan berusaha agar dia itu sembuh. Demikian juga keluarganya. Dicari di situ hal-hal yang bisa membuat dia itu sembuh dari penyakitnya. Demikian juga di sini orang berdoa. Dia mengupayakan agar doa dia itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu dan di antara tawasul yang disyariatkan itu adalah disebutkan di sini oleh beliau tiga. Yang pertama tawasul tawasul Allah taala ismi min asma'ihi al-husna. Tawasul menjadikan perantara ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dari nama-nama Allah yang bagus. Au sifat min sifatihi al atau sifat dari sifat-sifat Allah yang mulia, yang tinggi. Ini yang pertama, tawasul yang boleh ya di waktu malam seperti kemarin yang terakhir atau di masjid atau setelah sholat asar di waktu di hari Jumat ini waktu-waktu yang kita berharap kita dikabulkan doa itu di antara azan dan iqamah demikian juga ketika turun hujan demikian sebagian menyebutkan ya, ya ini yang pertama adalah tawasul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala Kayakul al-muslim bidai seperti seseorang muslim mengatakan dalam doanya Allahumma ini as'aluka bi annaka antar rahman rahim Ya Allah sesungguhnya aku minta kepada engkau sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengasih demikian juga penyayang Al-Latif Al-Khabir yang maha lembut maha mengetahui antu afini agar engkau menyembuhkan aku menyembuhkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim ini disyariatkan. <clears throat> Demikian juga seseorang mengatakan menjadikan amalan soleh ya semua di sini Allahumma ini as nanti akan semua juga yang amalan soleh yang dia lakukan tapi di sini disebutkan juga Allahumma ini as'aluka bihubbika li Muhammadin sallallahu ini dengan sifat Nabi dengan sifat Allah Subhanahu wa Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau dengan kecintaanmu kepada Nabi Muhammad Final hub min sifatihi ta'ala karena cinta itu termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu taala. Lihat ini. Menjadikan sifat Allah sebagai tawasul. Ya, sebagai hal yang kita gunakan untuk bertawasul. Allahumma ini as'aluka bi hubbika li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini menjadikan sifat Allah. Ya Allah sesungguhnya aku minta kepada Engkau dengan kecintaanmu kepada Nabi Muhammad agar engkau mengabulkan doaku atau semisalnya. Jadi ini tentang sifat sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama sudah biasa kita untuk mengucapkannya. Dalilnya jelas walillahil asmaul husna fatuhu biha surat Al-A'raf ayat 180 ini dalilnya. Dan milik Allah itu nama-nama yang bagus. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Jelas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, atawasul ilallah taala bi amali soleh. Qama bihi Tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh yang dia lakukan. Tawasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh yang dia lakukan. Seperti ucapan Allahumma bi imani bika. Ya Allah dengan imanku kepada Engkau kabulkanlah doaku boleh wa itibai li rasulik ikfirli dan aku mengikuti rasulmu maka ampunilah aku ini amalan soleh demikian juga sering situ kita sering mendengar saya memisahkan dengan ucapan saya mobil bahwa ta'ala ya Allah dengan kebencianku terhadap hisbiah semoga engkau kabulkan doaku termasuk amalan soleh seseorang membenci kelompok-kelompok demikian juga kesesatan-kesesatan itu termasuk amalan soleh ya akan mungkin sebagai sebab yang besar untuk dikabulkan doa tersebut hadisnya jelas dalam Al-Quran disebutkan di situ ya Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Surat Al-Imran itu jelas. Rabbana wahai ya Allah, Innana aman sesungguhnya kami beriman. Menyebutkan dulu amalan amalan soleh. Ya Allah, sesungguhnya kami beriman. Fakir lana dzunubana wa ada benar. Ampunilah untuk kami dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari sisa api neraka. Demikian juga Rabbana amanah Nabi Manzalta. wa rasul waktu bernama syahidin dan yang lainnya. Demikian juga kisah apa? Ashabul Ghor. Kisah tiga orang yang dia itu apa? terkepung di dalam gua itu menyebutkan amalan soleh masing-masing. Kemudian <clears throat> bentuk yang berikutnya yang kita bicarakan ini yaitu apa? Menjadikan orang lain untuk yang masih hidup maksudnya untuk mendoakan kita. Yang ketiga adalah atawassul ilallah ta'ala bi du'ai rajulin saleh. Menjadikan perantara ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa seorang laki-laki yang soleh. Demikian juga orang perempuan yang soleh mungkin yang kita mengetahui dia orang yang soleh, maka ini boleh, maka ini boleh. Hukumnya adalah boleh secara asal. Kecuali tadi kita sebutkan kemudian orang yang kita minta itu umpamanya menjadi tertipu umpamanya sering dikabulkan doanya akhirnya menjadi tertipu. Kita tidak lupa dalam sejarah Mukhtar bin Abi Ubaid. Ya, ketika Allah swt selalu memenangkan dia di dalam peperangan-peperangan dengan kesedihan. Karena waktu itu ketika Hasan bin Ali Hussein, Hussein bin Ali bin Abi Thalib Badran huma dibunuh ya waktu itu ketika pemerintahan Yazid bin Muawiyah ya waktu itu Ibn Ziyad, Ibn Ziyad sampai kepalanya itu yang membunuhnya demikian disebutkan kemudian kepalanya dipotong kepalanya Husain bin Ali ini diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah kalau misal <clears throat> Maka waktu itu Mukhtar bin Abi Ubaid menutup darah sampai kemudian orang-orang yang membunuh Husain bin Ali dihabisi. Ketika berhasil dan berhasil demikian kemudian dia apa? lupa sampai mengaku sebagai seorang nabi. Mengaku sebagai seorang nabi. Kemudian dihancurkan oleh Mus'ad Mus'ab bin Zubair. Demikian. Ini kadang-kadang orang yang dia itu selalu berhasil membuat dia itu tertipu. Ini sebagian ulama akhirnya mengatakan kalau kemudian takut ditakutkan orang itu menjadi sombong dan sebagainya, maka <clears throat> tidak perlu kita minta dia untuk mendoakan dan semisalnya. Demikian juga kadang orang yang minta doa kepada orang lain itu akhirnya dia malah malas dia itu malas untuk berdoa kepada Allah SWT. Tapi hukum asalnya adalah boleh. Yang ketiga adalah tawasul ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala dengan doa orang yang soleh. Kayak ayyaqa al-muslim fi yang syadid seperti orang yang ini seorang muslim yang mendapatkan kesempitan yang sangat. Jadi kita sebutkan orang itu kalau dalam keadaan yang sangat sempit mencari jalan-jalan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa permintaannya. Al tahullu bihi musibah kabirah atau dia mendapatkan musibah yang besar. Wa ya'lamu nafsi tafrid fi jambillah Tabaraka wa taala dia mengetahui dirinya itu kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala banyak maksiat. Aku gimana lagi? Banyak maksiat. Tapi aku mendapatkan musibah yang besar ini. Sangat miskin sekali Mama. Tapi dia sendiri banyak maksiatnya, ya kan? Fa yuhibbu an ya'khudha Allah. Maka dia ingin mengambil suka untuk mengambil sebab yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ila rajulin ya'taqid sakit sunnah wa taqwa. Dia pergi di hadapan seorang laki-laki, dia yakini mempunyai kebaikan dan ketakwaan. Maka dia pun meminta kepada dia untuk mendoakan kebaikan pada diri pada diri dia. Maka ini boleh. Dalilnya apa itu? Ya, dalilnya adalah masyhur kisah yang dialami oleh para sahabat waktu itu. Hadis mutafakun alaih, hadis Anas bin Malik radhiyallahu Ketika terjadi paceklik tidak turun hujan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal nas sana ala ahdi Nabi sallallahu Manusia tertimpa paceklik. Satu tahun tidak ada hujan di zaman Nabi sallallahu alaihi Kemudian di antara mereka ada yang, minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan, maka turun hujan. Demikian. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin <clears throat> setelah kita menyebutkan tadi ini tentang yakni tawasul yang diperbolehkan Semoga di sini terjadi di antara kita, ini kaum muslimin secara umum yang juhal, yang bodoh, orang-orang sufi, nasallahu Alaihi Ya. Yang mana mereka itu mendatangi kuburan Nabi, mendatangi kuburan Nabi SAW. Kemudian apa? Berdoa di sisi kuburan Nabi SAW. Dengan dalil apa? Ketika dia banyak berdosa. Untuk kemudian menjadikan Nabi yang sudah meninggal itu sebagai pemberi syafaat agar Allah mengampuni doanya. Berdalil dengan apa? Bukan di sini di halaman 1023. Ya, berdalil apa? Dalam surat An-Nisa ayat 64 ini banyak kita jumpai subat-subat ini di kalangan orang-orang awam. Walau annahum idzalamu anfusahum. Ya, di antara mereka kadang bukan hanya di kuburan Nabi, bahkan di rumahnya, bahkan di Indonesia. Dengan kehormatan Nabi SAW, untuk kemudian dengan kehormatan Nabi untuk kemudian Allah mengampuni dia atau Allah SWT mengabulkan permintaan dia. Demikian. Hmm. Bahkan dikatakan ya ini Tuhan itu dalam tawasul mereka itu eh, ini menjadikan Nabi SAW sebagai zat yang dia itu dijadikan perantara dalam permintaan dia ini Ya, sebagai mereka ucapkan itu eh, menjadikan Nabi SAW demikian. Mereka menjadikan dalil ini. Walau annahum yadzlamu anfusahum, kalau mereka itu ketika mendolimi diri-diri mereka, jauhkan, mendatangi engkau wahai Muhammad. Fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah. mu Rasul dan Rasul memintakan ampun mereka. La wajadullah tawwabar Ini saya mereka mendapati Allah itu Maha pemberi taubat dan pengasih. Jadi mereka menjadikan di sini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka itu ketika melakukan dosa, jauhkan, mendatangi engkau. Ya, ini ketika Nabi sudah meninggal itu bahkan. Ya. Kemudian minta ampun kepada Allah dan Rasul memintakan ampun kepada mereka. Kepada Allah untuk mereka. Insya Allah akan mengampuni. Di sini mereka menjadikan dalil ini untuk kemudian apa? Meminta di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Demikian. Ya. Robi bil Mustafa balik mako sidana. Wakil lana tuh. Demikian. Robi Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Rabbu bil Mustafa dengan Nabi Muhammad SAW. Balik makosidana. Itu kita dengar itu. Mereka mengucapkan solawatan ini. Balik makosidana ini sampaikanlah maksud-maksud kami. Bil Mustafa dengan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah batil. Ini adalah batil. Kenapa seperti itu? Saya Utsaimin mengatakan di sini beliau, Lapat <clears throat> dalam ayat ini adalah idzolamu Walam yakul idza dolamu. Allah mengatakan di sini apa? Ketika mereka dolim. Bukan Allah mengatakan apabila mereka berbuat dolim. Beda. Karena id itu lima mado. Id itu adalah suatu yang telah lewat. Adapun idza, yakni jika, yakni apabila. Ya, yakni ketika. Jadi maknanya adalah walau anam idlamu Kalaulah mereka itu ketika berbuat dolim di zaman Nabi SAW, ya ini demikian. Ketika di zaman Nabi SAW, bukan ketika Nabi SAW sudah meninggal, bukan ida dolamu apabila mereka itu berbuat dolim. Ini demikian. Ya, ini beda antara kalimat id itu sesuatu yang yang telah lewat. Berbeda dengan ida. Wasahabah radhiallahu anhum lama lahikohum al dan para sahabat ketika mereka mendapatkan paceklik di zaman Umar di zaman Umar lam yastasku bi rasul. Mereka tidak meminta turun hujan ya dengan menggunakan tawasul Nabi SAW. Di zaman Umar Nabi sudah meninggal, tidak menjadikan Nabi sebagai apa tawasul tidak. Demikian jelas. Wa inna maitasku bil Abbas bin Abdul Muthalib. Umar menjadikan Abbas bin Abdul Muthalib sebagai apa? Sebagai perantara untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian permasalahan yang disebut oleh saya ini. <clears throat> Demikian juga disebutkan ini di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, waktu itu menggunakan Yazid bin Aswad. Yazid bin Aswad yang dia itu dijadikan perantara agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. yang lain menyebutkan kum ya baka berdirilah wahai orang yang suka menangis. Kemudian dia berdoa, berdoa. Jadi tidak tidak dia berdoa cuma tiga kali dia mengatakan yakni iskina, iskina, iskina, ya Allah turunkanlah hujan. Tiga kali kecuali sudah turun hujan. Ini bayangkan, ini dia waktu itu diminta oleh oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat istisqa. Dia berdoa langsung waktu itu turun hujan. Demikian juga di zaman Abbas bin Abdul Muthalib. Demikian di, zamannya Nabi Muhammad SAW. Berdoa langsung kemudian turun hujan. Ini menunjukkan apa? Ya, ini benar-benar mereka adalah orang-orang soleh. Insya Allah demikian. Ini demikian kita sebutkan tentang permasalahan ini dan kita akan membaca buku berikutnya.